Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman katsira amma ba'd. Ada hafalan? Ya. Baik, kita masih pada pembahasan tentang huruf-huruf ataf. Kemarin sudah kita ambil beberapa di antaranya dan terakhir sampai pada au. Telah disebutkan bahwasanya au imma litakhir aw libahah bisa untuk takhir ataupun ibahah khususnya ketika datang atau setelah tolab setelah apa tolab adapun kalau au datang setelah khabar bukan tolab maka dia mungkin bermakna syak ataupun ibham ataupun tafsil sudah kita sebutkan contoh-contohnya contoh au untuk takhir adalah tazawwaj hindan au ukhtaha tazawaj hindan au ukhtaha. Harus dipilih salah satunya. Tidak boleh dikumpulkan kedua-duanya. Arabnya jelas ya, tazawaj fi'lu amrin mabni ala as-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta hindan maf'ulun bi mansub alamatun nasbi al-fathah zahirah al ala akhir au harfu adfin la mahalla minal la mahalla minal i'rab ukhtaha ma'atuf ala man على mansub mansub مثله wa alamatu nasbihi al-fathah zahiru ala akhiri wa mudhaf alha mudhafun ilaih wa jalis al-ulama'a zuhada ya sama dengan yang sebelumnya kemudian juga labisna yauman aw ba'da yaum labisna fi'lun wa fa'il labisa fi'lun madin mabni ala sukun litisali bi dhamiri rafin mutaharrik na dhamir mutasil مبني على السكون في محل رفع فاعل يوما ظرف الزمان مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه فتو آخره أو حرف عطف بعض معطوف على يوما والمعطوف على المنصوب منصوب مثله علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو بعض مضاف يوم مضاف إليه Fa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya. Inna ataupun sebelumnya wawu harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabar na na al mudghamah na yang didghamkan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismuha أو حرف عطف إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على اسم إن Wa inna au iyyakum. Iya itu mansub karena dia diatofkan pada na. La'ala hudan au fi dalalin mubin. Itu khabarnya. Khabarnya inna. Yang berupa apa? Shibu jumlah. Dan lamnya di situ lam muzahlaqah atau muzahlafah. <clears throat> Kemudian Faqalu kunu hudan aw nasara. Kunu hudan aw nasara. Ini juga insyaallah ya Rabbnya zahir. Kunu fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Lianna minal amthilatil khamsah. Dan dia kunu mutasarrif min kana an-naqisah. al isma wa tansibul khabar. Wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun. Fi mahal rafin ismuha. Hudan. Irabnya apa? Hudan. Khabaruha. Khabar. Kana. mansub wa alamat nasbihi al fathah dhahira ala akhirih أو حرف عطف نصارى معطوف على المنسوب منسوب مثله وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر Kemudian yang berikutnya wa imma dan imma bi kasri al hamzati mithlu au ba'da talab wal khabar imma dengan kasrah pada hamzahnya imma bukan fathah amma itu seperti au dari sisi maknanya. Ba'da tolab wal khobar. Yaitu setelah tolab dan khobar. Bagaimana? Au, kalau datang setelah tolab, maknanya apa? Takhir dan ibaha. Demikian pula imma. Apabila datang imma setelah tolab, maka imma untuk takhir wa imma untuk apa? Ibaha. Kalau dia datangnya setelah khobar, maka untuk apa? Memungkinkan tiga makna, yaitu syak, ibham, ataupun tafsil. Contoh tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah. Imma hindan wa imma ukhtaha. Apakah hindun ataupun saudarinya. Ya, sekarang kita coba i'rab Tazawaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawaj fi'il amrin. Mabni ala sukun wal fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ima harfu takhir, dikatakan harfu takhir karena fungsinya di sini untuk memberikan pilihan. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hindan maf'ulun bih, mansub wa alamat nasbihi fathu akhiri. Wa imma di sini ada dua huruf atof. Ya. Makanya sebagian menggugurkan imma. Imma ini bukan huruf atof. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf atof yang lain. Nah, bagaimana i'rabnya bagi mereka yang menganggap imma sebagai huruf atof? I'rabnya adalah wa imma wawunya harfu atin. Imma harfu takhir. Ya. Atau wawunya dianggap zaidah tambahan. Immanya harfu atin. Ya. إما حرف تأخير مبني على السكون لا محل له من الإعراب أخت أختها أخت معطوف على ما قبلها والمعطوف على المنصوب منصوب مثله علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره Jadi yang lebih rajih Allah alam terkait dengan imma itu dia bukan huruf atof. Ya. Yang menjadi huruf atof itu wawu. Ini sebagian mengatakan imma huruf atof wawunya zaidah tambahan. Ya ada khilaf di dalam masalah ini. Kemudian contoh berikutnya. Ta'alam imma fiqhan wa imma nahwan. Sama ya. Dalam hal penggunaan seperti apa? Au. Dalam maknanya juga. Ya. Hanya saja di sini imma diulang. Ya, disebutkan dua kali. Taza ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Qawma imma Zaidun wa imma Amrun. Sehingga yang lebih radhiyallahu alam ima hanya dikatakan harfu takhir ataupun tafsil ataupun ibahah sesuai dengan konteksnya, maknanya. Dan yang menjadi huruf atof hanyalah wawunya. Ya, di antara yang menunjukkan pendapat ataupun kekuatan pendapat ini adalah bahwasanya dia selain tadi dimasuki oleh huruf atof yang lain, yang namanya huruf atof tidak bisa kan dimasuki oleh huruf atof yang lain adalah yang berikutnya dia imma bisa datang langsung setelah amilnya ja imma lihat sedangkan huruf alif itu datangnya setelah ma'tuf alaih ya kan ja zaidun wa amrun wa setelah zaidun ma'tuf alaih di sini datang setelah amil ja imma ya. jadi yang lebih sahih bahwasanya yang menjadi huruf alif hanyalah wawu wawu saja adapun imanya dikatakan harf takhir ataupun tafsil kemudian wa baqiyatul amthilati wadihatun wa qila innal ataf innama huwa bil waw wa inna imma harfu tafsilin kal ula fa innaha harfu tafsil wa balil idrab kemudian kata beliau baqiyatul amthilah contoh-contoh yang lainnya jelas ya tinggal di samakan aja dengan contoh yang ada pada au ya Yeah. Sebelumnya apa? Contoh pada au ta'zawaj imma hindan, ta'zawaj hindan au ukhtaha. Dikati dengan imma ta'zawaj imma hindan au imma ukhtaha. Jalis imma la ulama'a wa imma zuhada. Dan seterusnya. Tinggal dikiaskan. Waqila innal atfa innama huwa bil waw. Dikatakan bahwasanya dikatakan oleh yang lain bahwasanya atof itu dengan wawu dan bahwasanya imma hanya harfu tafsil Ya, imma hanyalah apa? Harfu tafsil, bukan huruf ataf. Ya, kalau harfu tafsil, ya, ditifak dengan kesepakatan. Ya. Yang lain mengatakan dia huruf ataf dan juga mengandungi makna tafsil. Tapi yang sahih dia hanya harfu tafsil. Ini yang sahih. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Malik dan juga yang lainnya. Jadi wa inna imma dan bahwasanya imma harfu tafsil adalah huruf tafsil kal ula seperti imma yang pertama. Kan imma yang pertama itu sepakat mereka ahli nahu bahwasanya imma yang pertama itu huruf tafsil bukan huruf ataf. Pada contoh tadi tazawwaj imma hindan wa imma ukhta ukhtaha. Imma yang pertama itu disepakati oleh ahli nahu bahwasanya dia sebagai apa? Huruf tafsil bukan huruf ataf karena yang namanya huruf ataf ya tidak datang kecuali selama itu alaih ya kan? Ya. Jadi pendapat yang lain mengatakan bahwa imma yang kedua seperti imma yang pertama. Itu huruf tafsil. Wa inna imma harfu tafsilin. Sesungguhnya imma adalah harfu tafsil. Seperti imma yang pertama. Fa inna harfu tafsil. Karena imma yang pertama adalah harfu tafsil. Wa balil idrab ghaliban. Nahu qama zaidun bal amrun. Kemudian huruf atof berikutnya adalah bal. <clears throat> Bal di sini disebutkan maknanya untuk idrob. Ya, bal maknanya adalah untuk idrob. Apa itu makna idrob? Idrob adalah isbatul hukmi lima ba'daha ba'da ithbatihi lil awal. Wa yakunu al-awwalu maskutan anhu fakaannahu lam yajri alaihi hukmun. Idrab adalah menetapkan hukum menetapkan hukum lima ba'daha bagi yang setelah bal. Setelah ditetapkan hukumnya untuk yang sebelum bal ataupun untuk yang pertama. Menetapkan hukum untuk apa yang setelah bal setelah sebelumnya ditetapkan hukum untuk yang pertama. Kemudian jadilah yang pertama didiamkan hukumnya. Seolah-olah tidak diterapkan hukum untuk yang pertama. Lihat dengan contoh akan lebih jelas. Qawma Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Di sini ditetapkan hukum apa? Di sini hukumnya apa? Dalam contoh ini, Qawma Zaidun bal Amrun. Hukum yang ditetapkan di sini apa? Al-Qiyam. Itu hukum. Ya, berdiri itu hukum. Di sini berdiri ditetapkan untuk siapa? Yang sebelum bal atau yang setelah bal? Setelah bal ya kan? Bal amrun. Ditetapkan di sini hukum berdiri untuk yang setelah bal. Setelah sebelumnya ditetapkan untuk zain, qama zaidun, ya kan? Qama zaidun ditetapkan untuk zaid ini awalnya. Setelah ditambahkan bal amrun dipindah itu hukum ditetapkan untuk yang setelah bal. Dan jadilah yang pertama itu Zaid dari sisi hukum didiamkan. Tidak dikomentari berdiri atau tidak. Kalau Zaid Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri bahkan yang berdiri Amr. Zaidnya bagaimana? Didiamkan, nggak dikatakan berdiri, tidak dikatakan apa? Tidak berdiri. Bisa dipahami itu? Ya. Nah itu makna daripada bal. Umumnya untuk ibrob. Ya. Idrob maknanya al-i'rab berpaling hukum ataupun makna idrab secara bahasa adalah al arab berpaling berpaling amma qabla dari apa sebelumnya mujaban kana atau mujab apakah sifatnya mujab menetapkan ataupun menafikan ya berpaling dari apa yang sebelumnya ada kalanya kepada yang mujab penetapan ada kalanya kepada penafian contoh ya Idrob, contoh idrob dengan bal yang fungsinya menetapkan adalah ja'ani Zaidun bal Amrun. Datang kepadaku Zaid bahkan Amr, ditetapkan di sini Amr kan dengan bal ini. Contoh yang manfi ataupun dinafikan Ma ja'ani Bakrun bal Khalidun tidak datang kepadaku Bakr bahkan Khalid jadi tidak datang. Di sini i'rab. Ada i'rab berpaling dari apa sebelumnya. Sebelumnya kan kedatangan ditetapkan untuk Zaid, kemudian berpaling dipindahkan kedatangan kepada Amr. Dan ini pada penetapan, pada kalimat yang positif. Ja'ani Zaidun bal Amrun. Datang Zaid dengan adanya bal ini dipalingkan hukum al-maji kedatangan yang tadinya untuk Zaid kepada Amr. Ja'ani Zaidun bal Amrun. Ini pada penetapan hukum penetapan hukum. Kalau tadi kalau yang kedua penafian hukum maja'ani bakrun wal khalidun penafian hukum kan, hukum maji. Ya. Tidak datang kepada Abu Bakar, bahkan jadi tidak datang. Berpaling tadinya yang dinafikan kedatangannya Bakar, kemudian berpindah kepada Khalid yang dinafikan. Adapun Bakarnya tidak dikomentari. Jadi paham gini. Jadi <laughs> ya itu namanya apa? Idrob. Mana i'rob berpaling dari menetapkan hukum untuk yang sebelumnya kepada yang setelahnya ataupun dari yang pertama kepada yang setelah bal. Tadinya kan dikatakan jani Zaidun, hukum ditetapkan al-maji untuk siapa ini? Zaid. Ketika dikasih bal amrun berpaling itu. Penetapan hukum yang tadinya itu Zaid kepada Amr. Kemudian bagaimana Zaidnya ditetapkan hukumnya? Maskutun alaih, didiamkan. Nggak dikatakan datang, nggak dikatakan tidak. Ini pada yang positif penetapan, pada yang negatif Kalimat negatif contohnya maja'ani Zaidun bal amrun. Ketika dikatakan maja'ani Zaidun, di sini kan penafian hukum ditetapkan bagi siapa? Zaid, maja'ani Zaidun. Ketika si bal amrun, bahkan amr yang tidak datang, pindahkan hukumnya tuh. Penafian kedatangan yang tadinya ditetapkan untuk Zaid berpindah kepada Amr dengan adanya bal ini. Dan terkadang didatangkan bal tadi tadi ya, umumnya bal digunakan untuk apa? Idrob. Tapi terkadang dia datang ya untuk meninggalkan sesuatu kepada yang lebih penting. Contoh, wajhuka an-najmu bal al-badru bal asyamsu. Nah. Wajahmu seperti bintang bahkan bulan purnama bahkan matahari ditinggalkan sebelumnya. Ya, kepada yang lebih penting wajukan najbal badr bal asyams nah itu <coughs> Ya di antara contoh dalam ayat Al-Quran bal qalu abghafu ahlam bal qalu abghafu ahlam untuk meninggalkan sesuatu yang disebutkan sebelumnya kepada yang lebih penting yang disebutkan setelahnya setelah bal bal iftarah bal huwa syair itu juga di antara bal dengan makna tadi meninggalkan apa yang sebelumnya kepada yang lebih penting yang disebutkan setelah bal. Ya. Qawma Zaidun bal amrun. I'rabnya insyaallah jelas ya. qawma fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla la min al-i'rab. Zaidun fa'il marfu' 'alamatu raf'i dhammu akhirih bal harfu 'athfin wa idrabin ditambah ya. Karena maknanya ini bukan hanya atof tapi ada makna tambahan di situ. إضراب عمر معطوف على ما قبله والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه ضمة في آخره Kemudian setelah bal ya insya Allah kalau untuk ikut pembahasan kaukib nanti akan ada di sana e, rincian yang lebih luas dari itu. Dari mana bal. Ya. Masih ada yang lainnya. Yaitu masih percabang dari idrob. Masih percabang dari idrob. Kemudian yang berikutnya walakin lil istidrog. Nahu marartu birojulin salihin lakin. Ya, ma marartu birojulin salihin lakin talihin saya tidak melewati seorang yang soleh tapi yang toleh. Apa toleh artinya? Lawannya soleh apa? Hah? Jelek gitu ya. Tapi rojul yang jelek. Sayi. Ya. Walakin istidrok disebutkan di sini lakin fungsinya adalah untuk istidrok. Faedahnya adalah isbatu naqidhi ma qablaha lima ba'daha. Faedahnya adalah menetapkan lawan dari apa yang sebelumnya untuk yang setelahnya. Fungsinya lakin adalah untuk isbatu naqidhi ma qablaha lima ba'daha. Menetapkan lawan dari apa yang sebelumnya untuk yang setelahnya. Solih lawannya apa? Toleh. Ma marultu bi rajulin salihin lakin talihin. Jadi ditetapkan lawan dari yang sebelumnya. Pada apa yang setelahnya. Setelah lakin. Dan mengatofkan dengan lakin itu ada syaratnya. Ya. Dipersyaratkan mengatofkan dengan laki dengan tiga syarat. Yang pertama, agar ma'tufnya mufrad, bukan jumlah. Syarat yang pertama agar apa? Ma'tufnya mufrad bukan jumlah. Kalau setelah laki jumlah, maka dia lakin bukan lagi huruf atof, tapi huruf ibtida dan istidrok. Maknanya istidrok masih ada. Cuma bukan huruf ataf lagi, tapi huruf ibtida dan istidrok. Contohnya walakin kanuhumuz zalimin. Walakin kanuhumuz zalimin. Lakinya situ huruf ibtidah dan istidrok. Kenapa? Karena datang setelahnya jumlah kanuhumuz zalimin. Jadi saya ulangi, lakin yang merupakan huruf ataf ataupun datang sebagai huruf ataf dengan tiga syarat. Yang pertama agar ma'tufnya isim yang datang setelah lakin itu mufrad bukan jumlah. Kemudian yang kedua, agar lakin datang setelah penafian ataupun nahi. Setelah penafian contohnya ini, ma marartu bi rajulin salihin lakin thalih. Ini nafi, saya tidak melewati seorang yang soleh tapi yang boleh. Kalau yang nahi apa? La. Apa tuh jalis rojulan. Tolihan lakin solihan. Iya kan? Yang nahi itu. La jalis rojulan tolihan lakin solihan. Jangan kau duduk bersama orang yang tolih. Tapi yang soleh. Gitu. <clears throat> itu syarat yang kedua. Datang setelah penafian ataupun nahi. Yang ketiga, agar lakin tidak diikuti oleh wawu, tidak bergandengan dengan wawu. Kalau lakin bergandengan dengan wawu, maka dia huruf ibtida dan istidrok. Kalau lakin bergandengan dengan apa? Wawu, maka dia diros sebagai huruf ibtida dan istidrok. Ya, kemudian ada sedikit keterangan apabila yang datang setelah lakin itu adalah mufrad, maka ditakdirkan bersama yang mufrad ini sesuatu yang menyempurnakan makna jumlah. Dia ditakdirkan di situ sesuatu yang menyempurnakan makna jumlah kalau belum sempurna. Contohnya maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin apa? Rasulullah atau Rasulullah? Eh? Rasulullah ya. Walakin Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ya. Walakin Rasulullah walakin Rasulullah. Di situ walakin kana Rasulullah ditakdirkan kana, tapi di sini ada wawunya ya. Di sini ada wawunya. Eh, saya ulangi. Nah, ini memang tadi ada yang kurang penjelasannya. Jadi kalau ada lakin ada wawunya gitu. Lakin di oleh wawu. Tapi setelahnya mufrad. Ini jumlah loh aslinya gitu. Kalau ada lakin Datang setelahnya mufrad tapi sebelumnya ada wawu. Ada laki yang didahului oleh wawu. Kemudian setelahnya mufrad maka itu tidak jumlah. Karena setelah disebutkan kalau ada lakin didahului oleh wawu maka dia lakin ini irabnya apa? Ibtidaiyah kan? Istidrokiyah. Ini mufrad bagaimana? Ya ditakwil dengan jumlah. Saya itu walakin Rasulullah ini mufrad tuh. Tapi ada wawunya. Maka di situ ada penakdiran jumlah yang menyempurnakan walakin kana Rasulullah walakin kana Rasulullah. Ah, contoh yang memenuhi syarat adalah seperti yang disebutkan oleh musonif di sini. Contoh dari penggunaan lakin sebagai huruf ataf yang memenuhi syarat atau tiga syarat yang telah disebutkan adalah yang disebutkan oleh musonif ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Di sini syarat yang pertama terpenuhi. <clears throat> Apa syarat yang pertama? Ma'tufnya mufrad. Mana ma'tufnya di sini? Salih. Ma'tuf alainya mana? Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya soleh. Di sini ma'tufnya salih mufrad. Syarat yang kedua pun sudah terpenuhi. Apa itu syarat yang kedua? Jatuhnya dia setelah nafi ma. Syarat yang ketiga pun terpenuhi, yaitu tidak bergandengan dia dengan apa? Wawu. Iya. Yeah. Nah, sekarang kalau setelah lakin jumlah, maka lakinya di Arab sebagai apa? huruf ibtidaiyah, istidrokiyah. Atau setelah lakin ada mufrad tapi ada wawunya walakin. Bagaimana itu? Lakinnya di sebagai apa? Ibtidaiyah juga, istidrokiyah. Kemudian bagaimana dengan isi mufrad yang setelahnya? Ditakdirkan di situ apa? Sesuatu yang menyempurnakan jumlahnya. Seperti walakin Rasulullah mufrad kan, tapi ada wawunya. Ini ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah cuma satu. Rasulullah ini bagaimana nih? Yang namanya ibtidaiyah kan jumlah. Maka ditakdirkan di situ jumlah yang menyempurnakannya. Walakin kana Rasulullah. Walakin kana huwa Muhammad SAW Rasulullah. Sudah paham ya nih? Ya. Itu diingat-ingat syaratnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang diperselisihkan imam yang kedua. Kalau imam yang pertama disepakati sebagai huruf tafsil. Kenapa? Karena nggak mungkin huruf ataf datang setelah amilnya. Tazawaj imma. Ada nggak? Nggak ada kan? Jawa Zaidun wa Amrun nggak boleh. Yang lain? Itu difahami ya penggunaan lakin sebagai huruf atof. Jadi lakin kadang dia sebagai huruf atof mengandungi makna istidrok, kadang dia sebagai huruf ibtidaiyah juga mengandungi makna istidrok. Yaitu ini maksud istidrok di sini tadi ya menetapkan lawan dari apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ya berlawanan lah. nakibnya lawannya. Ya cukup dulu sudah habis waktunya insyaallah kita akan selesaikan pembahasan tentang huruf ataf masih ada ya yang tersisa yaitu la linafil hukum amma ba'daha tentang la dan dia pun ada syarat-syaratnya sehingga butuh tambahan waktu.